Diperlukan yang namanya husnul Berbaik sangka supaya interaksi di antara kita kaum muslimin secara khusus menjadi baik. Dan supaya kita bisa mengarungi kehidupan kita di dunia sehari-hari dengan positif, dengan baik. Dilarang keras untuk memiliki perangai lawannya yang begitu buruk yaitu suobon berburuk sangka berprasangka buruk sebab suobon akan menjerumuskan kita ke dalam persepsi-persepsi negatif yang menghancurkan duniawiyah kita, bahkan agama kita. Su'ubon dalam berinteraksi juga berakibat muamalah di antara kita menjadi rusak. Saling curiga, saling memata-matai, saling mencari aib saling mencari kesalahan keter, ketergelinciran lalu saling menjatuhkan akibatnya adalah rusaknya muamalah dan, dan ukhuwah sehingga husnuzan jangan suudzan Ikhwan fillah Husnuwan ini ada beberapa macam gambarannya. Harus kita miliki. Dan nanti kita akan jelaskan bahaya sifat lawannya. Yang pertama ialah husnul billah. Kita harus husnuzan kepada Allah Jalla wa'ala. Berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini wajib. Ini prinsip. Prinsip inilah yang membuat seorang hamba ini optimis dalam kehidupannya. Selalu berpikir positif dalam kehidupannya. Disebut dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pernah bersabda tiga hari sebelum wafatnya. Belum menyatakan la yamutanna ahadukum إلا وهو يحسن ظن بالله جل وعلا Sungguh-sungguh janganlah salah seorang di antara kalian mati, wafat melainkan dalam keadaan dia husnudzan kepada Allah Jalla wa ala. Berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan perintah, anjuran, hasungan untuk memiliki prasangka prasangka baik kepada Allah wa taala Terutama ketika sedang mengalami sakratul maut. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim menukil penjelasan para ulama tentang makna riwayat di atas. Dia mengatakan para ulama berkata para ulama makna husnu dhanni billahi jalla wa ala ayyadhunna annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Pengertian husnu dhan kepada Allah jalla wa ala ketika sakratul maut ialah dia meyakini yakin Allah merahmati dia, yakin Allah memaafkan dia. Ini ketika sedang nazak. Kata para ulama, dalam keadaan sehat, maka dia harus seimbang antara rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika dia melakukan tindakan-tindakan kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan, maka dia munculkan rasa khauf minallah. Rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan khauf tadi, rasa takut tadi membuat dia tidak berani mengerjakan kemungkaran. Kalaupun terjatuh membuat dia segera kembali kepada Allah Jalla wa'ala, segera untuk istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Berharap Allah mengampuninya ketika dia sedang beramal soleh, mengerjakan amal-amal kebajikan, dia roja, berharap penuh kepada Allah Jalla wa'ala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan al-jannah, yakin Allah membalas kebaikan dia. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika berbuat dosa, Anda taubat, yakin Allah mengampuni Anda. Baik sangka kepada Allah, yakin Allah mengampuni Anda. Ketika Anda mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahala, mengharapkan al-jannah, yakin Allah pasti menepati janjinya. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala. <clears throat> Dan ini merupakan prinsip seorang muslim. Allah itu Maka setiap kali seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala, semakin bagus husnubannya kepada Allah Jalla wa ala, maka dia semakin memiliki rasa khawfar roja semakin takut kepada Allah, semakin bersemangat untuk taubat kepada Allah, yakin diampuni semua dosa, semakin bagus rojaknya kepada Allah Jalla wa'ala, dia mengerjakan amal saleh, yakin Allah akan memberikan pahalanya kepada maka semakin menanjak iman dia kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dikarenakan dia husnul wa eh, baik sangat kepada Allah Jalla wa'ala barakallahu ini yang pertama. <clears throat> Ini wajib. Ini prinsip. Ini prinsip hidup. Dari sini akan muncul tawakal kepada Allah. Akan muncul semangat ibadah kepada Allah. Semangat meninggalkan larangan-larangan agama. Semangat untuk istighfar, taubat, inabah. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Berbaik sana kepada Allah. Yang meninggal dunia dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Jalla wa maka dia akan meraih yang namanya khusul khatimah. Puncaknya al-jannah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara bentuk berbaik sangka <clears throat> ialah husnul dhan bil ikhwan wal asdiqa. Ini dalam bab muamalah. Dia berbaik sangka kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ikhwah-ikhwahnya. Ikhwan-ikhwannya. Berbaik sangka kepada kaum muslimin secara umum. Berbaik sangka kepada ikhwah secara khusus. Berbaik sangka kepada teman-temannya, ashab, asdiqa, secara khusus. Barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu berbaik sangka dan jangan berburuk sangka kepada siapapun tanpa ada sebab. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis <coughs> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Hati-hati kamu dari praduga-praduga yang buruk. Sebab praduga yang buruk merupakan perbincangan yang paling dusta. Larangan suudzon mengandung makna perintah untuk berbaik sangka. Barakallahu fikum. Dan itu berkaitan dengan masalah muamalah. Interaksi dengan sesama dianjurkan sangat untuk selalu berbaik sangka kepada kaum muslimin, terutama kepada para ikhwah. Barakallahu fikum. Selama tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tidak ada hal-hal yang membuat kita ragu dan bimbang, tidak ada hal-hal yang nampak secara syar'i, perkara-perkara yang membuat kita ragu, maka tidak boleh suuwan. Harus berbaik sangka kepada saudara kita, teman kita. Barakallahu fikum. Ketika mendapati sahabat kita, teman kita, pada dia ada hal-hal yang kurang pas. Bentuk baik sangka ia kita kasih ulur. Oh mungkin dia berbuat demikian karena ini, mungkin karena itu, mungkin sebabnya ini, mungkin itu. Dikasih mahmal hasan. Dikasih uh, mahmal yang baik. Bukannya bu. Meskipun yang dia kerjakan perkara yang kurang patut, kurang pas, kurang tepat. Dikasih uzur, Mungkin karena ini, mungkin karena ini, mungkin karena itu, mungkin karena itu. Hakana. Sampai betul-betul tidak ada lagi uzur sama sekali untuk dia dan terbukti secara nyata mungkar salah. Dia katakan, ini bersalah. Maka diupayakan islah perbaikan untuk dia, munasaha, nasihati, ditegur, diperbaiki. Hakan. Tapi dari mulai awal, khusnuban. Hakada barakallahu. <clears throat> Yang berikutnya lagi ialah husnul dalam rumah tangga Khusnudhan antar pasutri ini merupakan tonggak utama dalam rumah tangga. Ketika suami percaya penuh dengan istrinya, sang istri percaya penuh kepada suaminya. Yang dikedepankan adalah khusnudhan berbaik sangka. Ini yang membuat rumah tangga menjadi nyaman, menjadi tenang, rumah tangga menjadi tentram, berjalan dengan baik. Barakallahu fikum. Menjadi hancur ketika di tengah-tengah mereka ada su'uban, buruk sangka. Wahakala. Intinya adalah kita dianjurkan untuk memiliki sebuah perangai ini. Perangai yang sangat mulia, perangainya kaum mukminin peranginya kaum salihin sangat bermanfaat untuk keagamaan dia, prinsip hidupnya, sangat manfaat untuk muamalahnya. Selalu husnuwon. Jangan suudzon. Barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan. Kalau yang kita bahas kali ini adalah sisi suobonya, Suuwonnya. Jangan sampai kita memiliki perangai satu ini. Memiliki dugaan-dugaan yang buruk. Su'ubon, su'ubon. Ini akan menghancurkan semuanya. Hadis yang kita baca di atas Iyakum wadhanna fa inna dhanna adzabul hadis itu berkaitan dengan su'ubon. Dalam hadis ini dengan nafs Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita untuk memiliki dugaan-dugaan yang buruk. Su'ubon. Dan larangan ini disertai dengan larangan yang lain yang menjadikan dia terpicu untuk mengerjakannya. Tiga ratus uang. Iyakum kumawanna, faina wanna abdul hadith, walla hadis. <coughs> wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanah. Yang artinya hati-hati kamu dari awan. Dikarenakan awan itu merupakan perbincangan yang paling dusta. Kamu jangan tahasus, jangan tajasus, jangan saling hasad, jangan saling memberikan punggung ketika berjumpa, jangan saling membenci, jangan saling mendengki. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu Al-Imam Nawawi dalam Surah Sahih Muslim menekaskan al-murad an-nahyu an Yang dimaukan dengan riwayat di atas ialah larangan dari dugaan-dugaan yang buruk. Dari su'ubon-su'ubon. Iyakumullah dilarang. Yakni dugaan yang buruk. Yang su'ubon. Ibn Nabi Azzaikumullah. Dugaan-dugaan yang buruk itu ada dua macam. Ada yang berkelebat dalam benak kita, dalam pikiran kita hanya berkelebat. Ada dugaan-dugaan buruk. Semata-mata itu tidak berdosa, tidak dilarang. Meskipun disebut dengan seubang. Dinyatakan berdosa ialah ma yastamirru sahibuhu alaihi wa yastaqirru fi qalbih. Dugaan-dugaan buruk yang mana pelakunya meneruskannya, membiarkannya dan bersarang dalam hatinya. Tadi berkelebat tadi kelebatan-kelebatan, dugaan-dugaan yang buruk tadi itu diteruskan sama dia, diteruskan, diteruskan, dibiarkan dan bersarang dalam hatinya. Inilah yang terlarang. Demikian disebutkan oleh Al-Khattabi dan juga nawawi rahimahullahu taala. Apalagi kemudian ada ucapan yang menunjukkan yang menunjukkan dugaan-dugaan buruk atau tindakan perilaku yang menunjukkan dia seubon. Ini yang dilarang dalam riwayat di atas dan ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Ya, sifatnya kaum munafikin. Allahul musta'an. Iyyakum Allah. Ibn Abi Azakumullah. Su'uban ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Dan yang paling berbahaya kata para ulama adalah su'uban billah. Ya kan? Su'ubannya kepada Allah Jalla wa'ala. Punya dugaan-dugaan yang buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Itu sifatnya kaum kufar bahkan. Sifatnya kaum munafikin. Sifatnya orang-orang yang fasikin yang jelek. Mereka lahi billahi billahi Orang-orang yang memiliki praduga, praduga, prasangka, prasangka kepada Allah dengan dugaan yang buruk, prasangka yang buruk kepada Allah Jalla wa ala. Bayangkan, suuban kepada Allah Jalla wa ala. Allah yang menciptakan dia. Allah yang ngasih dia rezeki. Allah yang mengatur urusan dia. Allah Rabbul Alamin. Allah sembahan dia. Ma'buduhu ilahu. Yang mestinya dipercayai. Diimani. Ini su'uban kepada Allah Jalla wa'ala. Bayangkan. Na'udzubillah. <clears throat> Na'udzubillah. Ini yang paling mengerikan su'uban kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan su'uban kepada Allah itu merupakan asas kekufuran. Sebab orang itu bisa sampai tingkatan kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu itu. Dikarenakan yang dia su'ubani Allah kita gitu Jalla wa'ala. Pada kufur. Begitu pula ketika ada suubannya kepada para anbiya wal mursalin. Alaihi wassalam. Suuban kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Ada kufur sampai tingkatan kufur tingkatan rizyah dari Islam. Mengerikan sekali. Allahul musta'an. Dan ini akan memunculkan berbagai macam perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang jelek dalam kehidupan dia sehari-hari. Hmm? Allah Jalla wa'ala misalkan menguji dia dengan ekonomi yang begitu sulit. Kehidupan yang begitu sempit diuji dengan berbagai macam himpitan-himpitan hidup. Ya. Berbagai macam musibah-musibah. Muncul dugaan-dugaan jelek dalam diri. Allah enggak mencintai aku. <clears throat> Allah enggak sayang sama aku. Allah enggak peduli sama aku. Terus begitu. Ini mengerikan. Tidak ada kesabaran dengan cara seperti ini. Tidak ada iman kepada takdir dengan cara seperti ini. Tidak ada keridhaan terhadap putusan Allah Jalla ala dengan cara seperti ini. <coughs> Allah Mengerikan sekali. Sehingga dia semakin berkeluh kesah, semakin gula gulana, semakin risau, sempit dadanya, sempit hatinya. Bukan semakin baik, semakin hancur dia. Sudah jatuh dihimpit batu dan tangga. <clears throat> Sudah diuji dengan berbagai macam cobaan hidup, suubon lagi. begini. diuji dengan sakit, berbagai macam bentuk penyakit. Isinya adalah keluh kesah, suuban kepada Allah Jalla wa'ala. Hmm. Sakit semua badanku ini. Mana katanya Allah sayang kepada hambanya. Kalau saya kepada hambanya, kenapa aku sakit seperti ini? Aku sudah berobat ini, berobat itu, coba ini, coba itu. Dari mulai medis, herbal, sampai yang lain-lainnya. Juga gak ada sembuh-sembuhnya. <clears throat> itu mengerikan. Yang tergerus dari dia, keimanannya. Tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman kepada takdirnya Allah Jalla wa'ala. Akidahnya rusak. Tidak ada kesabaran, ketabahan, nggak ada keribuan ila akhirnya. Muncul berbagai macam perangai-perangai yang mengerikan dikarenakan itu. Kujinya apa? Suhun. Suhun. Bayangan dia tanda cinta itu kalau dia sehat selalu, nggak pernah sakit. Tanda cinta dalam benak dia itu rezekinya lapang selalu, nggak boleh seret. Maha tidak demikian dalam pandangan Islam. Ketika Allah uji dia dan dia sabar, itu pahalanya sangat besar sekali. Allah uji dia dengan rezeki lapang dan dia syukur besar pahalanya. Diuji dengan cobaan dan dia nggak sabar besar dosanya. Diuji dia dari kelaparan hidup dan dia kufur nikmat besar dosanya. Bukan urusan dikasih nikmat atau tidak. Bagaimana anda bersyukur, bagaimana anda bersabar, tanda Allah mencintai anda. Itu semua adalah ujian. Kan begitu. Orang yang yang berbaik sangka nyaman kehidupan dia. Diuji dengan apapun. Diuji terkait dengan harta bendanya, ekonominya, badannya dan segala macamnya. Dia akan sabar, dia akan sabar. Dia ngerti, berbaik sangka kalau aku sabar, aku tabah menghadapi cobaan hidup yang ada ini, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosaku musibah sebagai penghapus dosa dan Allah pasti akan memberikan untukku solusi terbaik. Wa may ya ja'alahu makhraja. Ketika yang ada adalah baik sangka, yang muncul adalah pikiran positif. Ketika yang muncul suudzon, naudzubillah. Sampai pada tingkat tidak ada iman kepada Allah Hati-hati. Dan ini modelnya sangat banyak sekali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad membahas panjang tengah di atas Allah nina billahi wa mereka berprasangka dengan prasangka buruk kepada Allah Jalla wa ala. Ini bukan contoh yang begitu banyak. Nih, ini, ini, ini. Panjang rinciannya semua terkait dengan masalah suudzon kepada Allah Jalla wa ala. Dan itu membinasakan seorang hamba. Binasa agamanya, binasa keimanannya, binasa akidahnya, dan binasa kehidupan dia. <clears throat> Kenapa? Su'uban kepada Allah. Yang ini waspadai. Menghancurkan interaksi hamba dengan rohnya. Barakallahu itu. Dan tidak hanya terkait dengan orang yang dikasih cobaan hidup bahkan terkait dengan semua orang entah yang dikasih ke lapangan hidup ataukah yang dikasih cobaan hidup bisa muncul daripada mereka dugaan-dugaan yang jelek Allahul musta'an yang kedua <clears throat> yang juga diancam, dilarang dalam Islam terkait dengan su'uban ialah سوء الظن في التعامل مع الناس بغير سبب ya bighairi sabab berburuk sangka suudzon di dalam berinteraksi dengan sesama dengan tanpa sebab <laughs> dengan tanpa sebab dan ini yang dimaukan dalam riwayat di atas dikatakan dikaitkan dengan larangan-larangan yang lain yang semua itu berkaitan dengan at-ta'amul ma'annas terkait dengan hablum minannas. nas. Ikhwan fillah, su'uban kepada kaum muslimin haram. Hukum asalnya adalah haram. Dengan riwayat ini Iyakum mawanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kamu dari dugaan yang buruk dikarenakan suuban itu ucapan yang paling dusta. Hukum asal. Suudzon kadzib. Suuban dusta praduga-praduga yang tidak ada buktinya, yang tidak ada uh, bukti validnya, hanya angan-angan dalam benaknya, dugaan-dugaan dalam benaknya, lalu kemudian dia teruskan, yakini, ucapkan, lakukan, itu semuanya dusta. Dikatakan akzabul hadis. Ucapan yang paling dusta. Pelakunya dikatakan kerja, berdusta. Sehingga hukum asalnya adalah haram. lebih haram lagi apabila dia suudzon kepada orang-orang yang memiliki sebuah keutamaan. Suudzon kepada orang-orang yang punya kelebihan atau punya kedekatan. ini diharam lagi suuban kepada muslimin haram. Antum la la qadarahullah la haula wala quwata illa billah suuban kepada orang tua. Ini hukukul walidain. Termasuk durhaka kepada orang tua. Sampai kamu suuban kepada orang tua kamu. Suuban kepada kerabat, kepada famili, Suami suudzon kepada istri, istri suudzon kepada suami. Ini a'zamu jurman, lebih besar dosanya. Dan lebih merusak. Suudzon kepada para penguasa, wulatul umur, para umara, rakyatnya, suuban kepada penguasanya dengan tanpa ada bukti yang benar. dan dibenarkan <clears throat> lebih haram lagi dan lebih membahayakan lagi dampak negatifnya. Kalau masyarakatnya seuban kepada para penguasa, yang muncul nanti ialah penggunaan kuasa, pemberontakan penguasa, kudeta, huru hara dan segala macamnya yang mengerikan itu. Suudzon kepada para ulama, ulama sunnah. Ini mengerikan. Suudzon kepada para ikhwah. Suudzon kepada sahabatnya sendiri, sahabat dekatnya sendiri, sahibnya sendiri. Suudzon kepada salafiyin, kaum salihin, kaum muttaqin, ini a'zamu jurman, lebih dosa lagi, lebih besar lagi dosanya. Kenapa dikarenakan kehormatan orang yang disuuh oh, tadi. <clears throat> ini orang tua, orang tua kamu, ini kerabatmu, familimu, ini pamanmu, ini bibimu, ini saudara kamu, ini adikmu, ini kakakmu, ponakan kamu, sepupunya kamu. Ini suami kamu, ini istrinya kamu, ini anak kamu. Mengerikan. Ini penguasa kamu, ini ulamanya kamu, ini sahabat kamu, ini ikhwah kamu. Orang-orang yang punya kemuliaan, yang punya kedudukan, yang punya kelebihan, yang punya kedekatan. Semua. <coughs> Ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Sifatnya kaum munafikin Barakallahu fikum. Di An-Nur ayat yang ke-12. Ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang kisah etik. Peristiwa tuduhan dusta kaum munafikin kepada Aisyah semoga Allah meridhoinya. Dikasih pelajaran adab. Di An-Nur ayat yang ke-12. Laula iz sami'tumuhu mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu Kenapa mereka ketika mendengarkan kabar dusta itu kenapa mereka tidak berbaik sangka kepada diri mereka sendiri? Kenapa mukminin wal mukminat tidak berbaik sangka dengan diri mereka sendiri? Mana yang kata para ulama? Mereka mengaca. Munafikin menuduh Aisyah berzina naudzubillah. Ngaca, maksudnya kamu tuh ngaca. Ini saya. Ngaca, ini saya. Saya seorang muslim. Saya punya iman. Saya paham syariat meskipun tidak banyak. Orang kayak saya nggak mungkin berzina. Paham dong? Apalagi Aisyah. Tidak mungkin berzina. Itu namanya khusubah. Orang kaya saya nggak mungkin berzina. tidak mungkin saya berzina. Apalagi Aisyah, umul mukminin, yang keutamaannya, yang kemuliaannya. Langsung yakin, wa waqalu hadza ifkun mubin. Dan mengatakan dusta yang nyapain diminta untuk husnubon. Jangan suubon. Para kewajiban. Hada wabah. Yang suubon adalah kaum munafikin. Yang husnudzon adalah kaum mukminin. Pada peristiwa efek di atas. Barakallahu Hal. Ini <coughs> secara tindakan dinyatakan sebagai tindakan yang sangat besar dosanya ketika kaum munafikin suudzon kepada Aisyah. Pelakunya, provokatornya diancam dengan ancaman azab yang sangat pedih. Yang lain-lainnya dinyatakan sebagai kaum munafikin Kenapa? Dikarenakan objek seubolnya adalah orang yang sangat mulia dalam Islam. Sangat mulia terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah semoga Allah meridhoinya. <clears throat> Menunjukkan ketika objek seubolnya semakin mulia, semakin besar, semakin utama, semakin besar dosa seubolnya. Para kau Ikhwan Ini hukum asal. hukum asal. Disebutkan dalam keterangan para ulama. Ada beberapa kondisi di mana kita boleh suudzon. Boleh seulang. Berarti suuban yang diizinkan dikarenakan adanya asal syar'i. su'uban itu bisa dibenarkan. Apabila ada seseorang yang betul-betul secara syarak jatuh di dalam mukhalafah syar'iyyah amdan la sahwan suudzon itu diperbolehkan pada seseorang yang terjatuh pada mukhalafah syar'iyyah pelanggaran-pelanggaran syarak amdan dengan sengaja la sahwan bukan karena kelalaian terlebih lagi ketika dia sering berbuat demikian masyhur dengan perkara yang demikian yang pertama mukhalafah syariah yang kedua amat kesengajaan. Ciri-cirinya kalau orang itu lupa diingatkan langsung insaf, langsung sadar, langsung istighfar. Ini diingatkan malah ngeyel. Tandanya apa ini? Kesengajaan. Yang kedua, syuhra bidalik. Masyhur dengan mukhalafah syariah tadi. dalam realnya mesti ada upaya munafoha, menasehati. Ada upaya untuk islah, memperbaiki dia. Ya, negur dia, ngasih tahu kesalahan dia. Hakata. Tapi dia tidak insaf. Tapi dia nggak tobat. Semakin menjadi-jadi. Sehingga masyhur dengan itu. Maka ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan, kita perlu bersuudzon dikarenakan sebab syar'i tadi. Itu pun barakallahu Ketentuannya adalah al-musyahadah. Kita langsung menyaksikan mukhalafahnya. Bukan katanya-katanya, isunya-isunya, kabarnya-kabirnya, enggak. Musyahadah Langsung kamu saksikan dia mukhalafah syariah. Atau yang kedua, ada bayinatun adilah. Bukti-bukti yang adil, bukti yang valid yang meyakinkan dia terjatuh dalam mukhalafah syariah tadi untuk yang kesekian kalinya. Baru dikatakan kita diperbolehkan seubang kepadanya. <coughs> Itu real dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibuktikan langsung dalam keseharian. Ini orang masyhur bisariqah. Kalau sudah masyhur dengan sudah terbiasa kan di masyarakat, dalam persahabatan, interaksi, ini orang masuk dengan maling ini, suka suka suka mencuri. Suatu kali kamu lihat dia mengendap-endap. Kan ngono kayak ini maling zaman Vien. Kalau zaman saiki Masya Allah actingnya luar biasa Santai nggak ada tanda-tanda dia maling tahu-tahu Ngambil Jadi tiru loh ya Elek tahu. Ada bulan. Contoh. Ngapain dia di sini? Kami ya? Di sini kita boleh untuk siaga satu. Hati-hati, hati-hati. Ada bulan, antisipasi barang-barangnya. Kenapa? Dikarenakan orang ini dalam muamalah dia, di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah ashabnya, masyhur di syariqah. Tadi kan pencurian mukhalafah syariah. Namanya orang sudah masuk dengan maling, berarti kan sudah ada teguran. Pernah ditangkap, kambuh, tangkap, kambuh, tangkap, kambuh, gak kapok-kapok. Bukan sahwan, bukan kelalaian, tapi kesengajaan. Terus masuk dengan itu sampai dikenal. Hati-hati Pak, barang-barangnya Pak <clears throat> diamankan. Ada apa? Ada dikasih inisial. Bulan. Itu diperbolehkan. Dalam kondisi kita belum punya bukti dia mencuri. Tetapi dari sekian lama muamalah dengan dia, tengah-tengah masyarakatnya ada masyhur bisariqah. Ketika muncul orangnya langsung seuban. Hati-hati. Ketika tidak terbukti, alhamdulillah. kak di jangan gitu. Terbukti, nah kan sudah ada antisipasi barakallah. Difahami soalnya. Ya? Ada seseorang barakallahu fikum yang masyhur di tengah-tengah masyarakatnya, masyhur bil fisqi wal fujur. Mastur kefasikannya, mastur kemaksiatannya dikenal di tengah-tengah mereka barakallahu fikum ahlul maksiat. Tahu dari mana? Satu maksiat dengan mukhalafah iya. Apa bentuknya? Terus dia orang yang lalai, lalai kan di teguran insaf. Ini bendino ini. Hah? masuk dengan itu. Lalu kemudian dia melakukan kemungkaran yang sama. Jangan husnudon, jangan berbanyak sangka. Oh mungkin barangkali dia itu lupa. Oh barangkali dia dipaksa oleh teman-temannya. Oh barangkali dia ini uh, demikian. Jangan husnudon. Kala itu tidak boleh husnudon tapi harus su'ubon. Kenapa? Mukhalafah syariahnya jelas. Dan itu bukan kali pertama. Menunjukkan bukan sahwan. Dia ya inadan, amdan, kesengajaan, ngeyel. Dan sudah sering kita kurang oleh masyarakatnya. Tidak mau nurut. Jadi masyhur dengan semuanya. Ketika dia mengerjakan hal yang sama. Ada rasa. Ini orang, orang yang jelek, orang yang buruk. Arab Kamu mengatakan dia buruk, itu perbuatan Barangkali, jangan mengatakan barangkali, batu itu. Kalau <laughs> menyakitkan kalau pakai barangkali di sawat hati. Dia mengatakan demikian. Kenapa? Sudah wabah keburukan. Karena itu kamu katakan seolah Kita katakan dia orang jelek. Apa? <clears throat> Dipahami gak? Atau yang lebih daripada itu tentang penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan lagi seperti itu. Ketika anda yakin ini sebuah inhiraf, balalah, bid'ah. Orang yang melakukannya bukan sahwan tapi amdan. Bang demikian dia kelakuannya. Terus demikian sampai dia masyhur dengan seperti itu. Ketika dia jatuh dalam penyimpangan yang sama, kita seubah. Ada orang yang menyimpang. Ini orang jelek. Ini orang jelek. Muslim ya? Iya, Muslim tapi dia menyimpang. Tahu dari mana? Ini perbuatannya. Mukhalafah syariah, penyimpangan-penyimpangan kita. Ya, mungkin aja dia. Jangan dikasih ihtimal. Kenapa? Sudah masyhur dengan itu. Jangan lagi khusubon. Harus sububon. Ini orang jelek. Hati-hati. Maka jangan bersahabat dengan dia, jangan berteman dengan dia, jangan dekati dia. Kalau mampu nasihati dia, tegur dia, wah. Jangan jelek. Dibahami insya Allah ya? Berarti ada prosesnya, ada tanda-tandanya. Selama tidak ada ini semuanya, maka tidak boleh suubon Apalagi dia seseorang yang ma'ruf bisalahi wa taqwa. Masyhur dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, maka tidak boleh suuban kepada dia. Harus suuban. Ini orang baik. Ada bisa masuk. Dia mengatakan demikian. Gak mungkin. Ya, iya. Gak mungkin. Jangankan orang sekelas dia, anak saja, gak mungkin bisa ngomong kayak gini. Ini jelas-jelas keharomannya, jelas-jelas kekeliruannya gak mungkin. Apalagi orang kayak dia. Tidak Naam. Kok naam? Ada buktinya enggak? Jangan kila wakol. Jangan dikatakan mengatakan. Lihat langsung. Bayina adilah bukti yang adil. Yang penting adalah apa namanya uh, baik sangat dulu. Kenapa? Masyhur yang perkara kebaikan. Ini. Iya. Sebentar. Kita kasih mahmal hasan. bicaranya. Dikasih ihtimal-ihtimal kemungkinan yang terbaik. Kok bisa ya dia ngomong seperti itu? Sebentar. Jangan-jangan dia sadqul lisan. Keperucut. Mungkin. Enggak Ustaz. Tahu dari mana? Berulang-ulang kali. Kalau ngomong sekali mungkin keperucut. Namanya uh, sadqul lisan. Lidah dia tergelincir. Enggak Ustaz berulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Oh iya. Sebentar. Barangkali mungkin ada sesuatu di hati dia, mungkin lagi ada emosi, ada bara amarah, atau barangkali ada sesuatu antara dia dengan orang yang yang dia begitukan barangkali. Mungkin dikasih mahmal hasan. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Tapi semuanya, oh enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Dan memang benar, real, nyata dengan disajikan langsung atau bukti yang adil dia mengerjakan sebuah kesalahan maka jangan ada kata. Ya, salah. Langkah berikutnya munasohah kalau kamu mendapati itu kamu berdua saja, maka sembunyi-sembunyi. Perbaiki dia, nasihati dia, tegur dia. Semoga dia insaf. Atau kamu e, kalau kamu punya akses ke sana kepada dia, tegur dia, perbaiki dia. Ada upaya munasohah, ada upaya islah. Nanti akan ketahuan ini orang baik sebagaimana yang, yang masuk selama ini atau dia telah berubah. Bisa ada upaya-upaya tadi pun, Upaya munasaha ya fi ana dengar antum mengatakan demikian demikian demikian. Di perkara yang salah ya fi ada mukhalafah syar'iyyah wadah sekali kesalahan. Oh enggak. Loh. Kok ngeyel ya? Kan gitu ya. Oh ini gini gini. Makanya jelas wow, wow, kesalahannya. Ayatnya mengatakan demikian, hadisnya mengatakan demikian. Wow, kesalahannya. Tidak mungkin ada seorang pun yang mengatakan benar. Ternyata dia nggak menerima nasihat. Inat, inat, menentang, menentang, menentang, diulang lagi, diulang lagi. Itu semuanya dinasihati lagi, menentang lagi, diulang lagi. Itu kan proses. Lama-lama dia meskur bihadah berarti dia sudah taghayyara berubah Nah, dulunya dia begini sekarang dia begitu berubah <coughs> alhamdulillah ya berubah Orangnya berikutnya lagi, kan gitu ya, itu kan diproses. Dia berubah di sini. Muncul kesalahan kedua sama berubah. Ketiga sama berubah. Lama kelamaan nanti akan masyhur di kalangan kaum muslimin, di kalangan ashabuhu, wa asyiqauhu, wa ikhwanuhu, orang dekatnya dia taghayyar. Dia telah berubah. Fulan selama ini saya kenal baik. Fulan selama ini saya kenal Masya Allah. Ala ilmin, ala taqwa, ala salahin, ala sunnatin. Tagayyar. Dia sekarang telah berubah. Tapi Takillah ya. Anda jangan seubah. Anda nggak seubah. Kenapa? Sudah ada proses tahapan-tahapan. Dan itu akan nampak di permukaan bagaimana jeleknya dia. Hakada berproses. Dipahami nggih? Ketika tidak ada itu semuanya, maka husnuzonlah kepada kaum muslimin kepada orang yang sangat dekat dengan antum atau yang masyhur dan mengatakan kebaikan. Ketika muncul ketidakpatutan daripadanya, kasih ihtimal yang terbaik. Orang yang baik ketika diingatkan pasti akan sadar, pasti akan insaf, pasti akan berbenah diri. Itu orang baik. Atau jangankan orang yang masyhur dengan perkara kebaikannya. Orang yang mastur. Yang kita nggak kenal dia. Nggak kenal dia. Mau dibilang masyhur dengan kebaikan enggak. Mau dibilang masyhur dengan kejelekan juga tidak. Namanya mastur, Nggak tahu siapa dia. Selama dia muslim maka hukum asalnya baik sangka, jangan buruk sangka. Atau dia masya Allah taklim ngaji dikenal ngaji di kalangan salafin selesai, dia salafi. Hakana. Sampai yatadayyan khilaf dzalik. Jelas hal-hal yang menyelisih itu. Oh, ternyata dia begini. Oh, demikian. Tahu dari mana? Ada indikasi ini, korina ini, kasus ini, peristiwa ini, ternyata dia demikian. Baik. Atau demikian, jelek. Maka yang baik gabungan dengan yang baik, jelek gabungan dengan yang jelek. Apa? Intinya kita fillah adalah jangan suudzon kepada kaum muslimin, jangan suudzon kepada kaum mukminin, Jangan suudzon kepada kaum salihin, kaum muttaqin. Jangan suudzon kepada salafiyin, alusunnah wal jamaah salafiyin. Jangan suudzon kepada para penguasa-penguasa muslim. Jangan suudzon kepada para ulama-ulama sunnah, duatus sunnah, orang-orang yang punya kemuliaan. Jangan suudzon. Sedikit pun. Apalagi lihat tanpa ada bukti yang jelas. Dikarenakan su'ubon ini merupakan larangan agama diharamkan dalam agama sifatnya kaum munafikin bukan kaum mukminin barakallahu dan dikatakan akzabul hadis ucapan yang paling dusta ketika orang masyhur dengan seubalnya kezab dia pasti akan berdusta Ikhwan Pada hadis yang tadi kita baca di awal, iyakum mudhanna Rasul menyebutkan larangan-larangan yang lain. Dan larangan-larangan itu dimulai dengan larangan su'uwon. Ini menunjukkan yang telahnya adalah akibat jelek dari su'uwon. Satu kejelekan akan memunculkan kejelekan berikutnya. Apa itu? Bajasus. Ketika orang itu punya penyakit jelek, perangai jelek namanya su'ubon, selalu sewenang dengan orang lain, akan muncul perangai jelek berikutnya lagi. Namanya tajasus, memapa-mapai, mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Dasarnya sudah suubon. Hati-hati orang ini. Awas orang ini. Gak ada bukti yang jelas. Itu perang jelek. Awas, awas, awas, awas. Yang kedua bujuk. Hmm. Cermati dia. Awasi dia. Bahasa kasar mata mapai dia. Bagaimana keadaan dia? Dicari-cari kejelekan dia, dicari-cari aibnya orang tadi. Kenapa? Dasar awalnya suubon. Muncul tajasus. Ini suudon yang paling parah. Dikarenakan sudah masuk pada sebuah tindakan, perilaku, aktivitas yang lebih jelek lagi, lebih kecil lagi secara akhlaki dan adabiahnya. Tajasus. Ini akhlak yang sangat keji. Sebab yang dia tajasusi, yang dia mata-matai, itu orang baik orang soleh yang bertakwa, ahlu sunnah, salafi, ulama sunnah, wa'atu sunnah, yang maaf dengan perkara kebaikan. Jelek sekali. Jangankan yang semacam ini, Anda tajasus dengan orang yang berbuat dosa, tidak boleh. Anda hanya bisa menghukumi yang nampak pada Anda. Loh, kok demikian dia berbuat ini dia salah. Tidak boleh bagi anak untuk menjajah. Ini orang tidak beres. cari cari mata matai dalam semua aktivitasnya, semua gerak-geriknya. Layak juga Itu haknya pemerintah. Ketika dipandang ini membahayakan masyarakat, membahayakan bangsa. Itu penguasa yang, yang, yang punya hak. Kita tidak. Kita menghukumnya secara bahir, kalah itu saja. Itulah ini. <clears throat> Dipahami ya? Apalagi tajasusnya itu pada orang-orang yang masyhur bil khair, bil taqwa, salah. Apalagi tajasusnya dengan orang-orang yang punya kemuliaan, memata-matai penguasa, mencari-cari aibnya penguasa yang muslim, mencari aibnya para ulama, mencari aibnya para duat, mencari aibnya uh, salafiyin. Lebih kecil lagi. Harapan. Belum mengatakan wala tajassasu. Jangan tajassus. Belum mengatakan wala tahasadu. Kamu jangan saling hasad. Ini umum pembahasannya. Ketika dikaitkan dengan bab suuban ialah ketika orang yang dia suuban tadi, objek suubannya mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Dikasih kelapangan rezeki, dikasih rezeki yang luas, dikasih kemudahan-kemudahan, ila akhirnya Dikarenakan sudah punya watak jelek seumur muncul yang namanya hasad. Hmm, ini orang nggak beres ini. Kita seumur kan? Ini orang nggak beres ini. Ini orang nggak genai ini. Hah? Akhirnya muncul hasad demi hasad ketika memandang dia dalam kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan. Terus tersebar. Hasad banyak asbabnya. Jangan dan juga jangan tadabur. <clears throat> Jangan saling melengos ketika ketemu. Itu pasti akan terjadi pada orang yang suka suuban. Kenapa? Sudah menganggap orang lain jelek. Jelek itu. Dia akan melengos ketika berjumpa. Tanpa ada bukti. Tidak ada bukti yang jelas kok melengos. Satu. Pemicunya. Su'uhun. Tabahuk akan muncul yang namanya kebencian. Demi kebencian kepada orang tersebut. Kenapa? Su'uhun. Intinya su'ubon itu betul-betul memunculkan berbagai macam perangai-perangai jelek lainnya yang menambah kekejian akhlak pelakunya, keburukan akhlak pelakunya. Dan su'uban itu merusak hubungan, merusak ukhuwah, merusak muamalah, merusak interaksi. Belum mengatakan di akhir riwayat, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang berikhwan, dan bersaudara. Artinya apa? Suuban merusak ukhuwah. Tajassus merusak ukhuwah. Saling hasad merusak ukhuwah. Saling tadabur, melengos ketika berjumpa merusak ukhuwah. Saling tabahut membenci merusak ukhuwah. Maka dilarang supaya kita bisa berukhuwah barakallahu fikum. Allahul musta'an. Su'udzon merusak ukhuwah ya ikhwan fillah azakumullah. Dan betul-betul perang yang amat-amat sangat jelek, amat-amat sangat buruk barakallahu fikum. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. <clears throat> Hati-hati kalian dari awal dikarenakan awal itu sedusta-dusta ucapan. Husnudzan yunji. one yurdi. Kalau kamu berbaik sangka, itu menyelamatkan kamu. Kalau kamu buruk sangka, membinasakan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menukil sebuah asar dari Qatadah. Rahimahullahu ta'ala. Kata Qatadah, "Inna dhanna itsnan." Dhon prasangka, prasangka, dugaan, dugaan itu ada dua. Yang pertama dhannun yunji. Dugaan yang menyelamatkan. Namanya apa ini? Husnul yang kedua, wadhannun yurdi. Dan dugaan-dugaan yang membinasakan. Namanya apa ini? Su'udhan. Membinasakan pelakunya dan merusak semua hubungan-hubungan dia. Hubungan dia dengan rohnya rusak. Hubungan dia dengan sama juga rusak. Dikarenakan su'udhan. Ikhwan fitina azakumullah kalau kita mau mensensus jangan jangan anulah jangan ya soal mensensus menghitung supaya enggak semuanya. Kalau kita menghitung-hitung dampak negatif suubon itu banyak sekali. Dengan kita mencermati efek negatif suubon di lapangan. Banyak sekali efek negatifnya. Yang terkait dengan sang pelaku. Su'ubon itu menunjukkan lemahnya iman. Dua. Su'ubon itu merupakan alamat nifak. Tanda-tanda kemunafikan. Su'ubun itu alamatun ala khubsin nafsi wa janatil akhlak. Su'ubun itu bukti yang menunjukkan busuknya hati seseorang dan rendahnya akhlak dia. Su'ubun. Yang keempat, seseorang yang terjangkiti penyakit suubon la yartah abadan. Dia tidak akan pernah tenang selamanya. Tidak akan pernah damai selamanya. Hatinya selalu dipenuhi oleh amarah, oleh emosi, oleh dengki, oleh dendam. Tidak bakal nyaman kehidupan dia, nggak bakal tenang jiwanya. Rahatul qalb nggak bakal dia dapatkan. Dalam kegelisahan, dalam kegundah-gulanaan, dalam kerisauan. Dikarenakan yang ada dalam jiwanya, perangai-perangai yang jelek. Tidak bakal tenang kehidupan dia dengan itu. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini semua terkait dengan orangnya. Betul-betul orang jelek, betul-betul berefek jelek pada keadaan dia dan kehidupan dia. Adapun efek negatif suuban terkait dengan orang lain, orang banyak, ini parah lagi. Su'udhan itu adalah fakhu babil fitnati wasyurur. Buruk sangka itu membuka pintu fitnah, membuka pintu kejahatan, pintu kejelekan. Setan akan mudah melancarkan was-wasnya, tipu daya-tipu dayanya, hembusan-hembusan makarnya di tengah-tengah orang yang suubon. Gampang sekali. Suubon kunci fitnah. Kunci yang membuka semua fitnah, semua kejahatan, semua kejelekan. Barakallahu Ini berkait dengan banyak pihak. Su'udhan barakallahu fikum. Yufsidul ukhuwah wal ulfah wal mahabbah bainal muslimin umuman wal ikhwati khususan. Su'udhan itu barakallahu fikum merusak merusak ukhuwah, merusak mahabbah, kecintaan, merusak ulfah, kecondongan hati di tengah-tengah muslimin secara umum dan di tengah-tengah ikhwah secara khusus. Jangan berharap ukhuwah itu utuh ketika di tengah-tengah mereka saling suubon Jangan berharap mahabbah, rasa cinta itu ada tengah-tengah mereka yang saling seubon. Jangan bermimpi mengharapkan ulfatul qalb, kelembutan hati, kesatuan hati, persatuan hati di tengah-tengah orang yang seubon. Tidak bakal bisa. Merusak iya. Merusak ukhuwah, merusak mahabbah, merusak ulfah, Suudan barakallahu fikum. Mencerai berikan persatuan kaum muslimin. Mencerai berikan persatuan kaum mukminin, Mencerai berikan persatuan para ikhwah. Mencerai berikan. Tidak ada yang namanya istimewa. Yang ada adalah ikhtilaf al-furqah. Kenapa dikarenakan adanya so Su'uban barakallahu fikum yusmir al-ittihamat al-kadhibah. Su'uban akan membuahkan, menghasilkan tuduhan-tuduhan batil. Tuduhan-tuduhan dusta kepada muslimin secara umum, bahkan mungkin kepada orang-orang yang mulia secara khusus. Kenapa dikarenakan asasnya su'uban? muncul itihamat al-kadzibah, tuduhan-tuduhan dusta di kalangan seorang tadi. Fulan kada demikian. Realnya nggak demikian. Kenapa dia seorang dengan dia? Fulan demikian dan demikian kenyataannya. Dia seorang kepadanya. Ketika ditahqiq, diwujudkan, diperiksa dengan benar, salah semua. Maka dikatakan fa inna dhanna akdzabul hadis. Salah semua. Sehingga yang ada itu bukan hukum syar'i yang benar, tapi tuduhan dusta. Semua dari mana? Dari su'uban barakallahu. Bisa membayangkan bayangkan kalau su'ubonnya kepada para ulama. Rusak agamanya. Su'ubon dia kepada para umara. Itu kunci kerusakan negara itu. Bisa menghancurkan sebuah bangsa itu. Apalagi dia seudahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seudah kepada para ambiya wal mursalin. Kufur. Apalagi na'udzubillah kepada Allah Jalla wa'ala. Kufur. Sehingga waspadai yang namanya satu perangai ini. Waspada bahaya su'uban. Barakallahu fikum. Khulasanya khunafitina azakumullah. Kita sebagai seorang muslim dalam semua aspek kehidupan kita, muamalah dengan Allah Jalla ala, dengan muslimin, dengan hamba Allah yang salihin, kedepankan husnul dhon. Jangan seubah. Ya, kecuali dalam hal-hal yang memang diizinkan secara syarak kita seubah padanya dengan ketentuan di atas. Maka disikapi dengan sikap yang syar'i dengan keadaannya masing-masing. Di sinilah ada sikap yang jelas kepada al bid'ah, al ahwa, al fitnah, ahlul syubhah, harifin, hizbiyin, kaum futar, al ma'asiyah, ahlul kabair, wahakana. Dikarenakan ada izin dalam syariat untuk demikian. Disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dibawakan di atas para ulama. Populasi khusnuban boleh seorang dengan ketentuan yang dibawakan barakallahu Wah karena dan waspadai yang namanya sikap bang tanpa alasan syar'i, tanpa asbab yang syar'iyah. Peran yang sangat jelek dan menghasilkan hal-hal yang jelek. Barakallahu Jam 5.37 kurang 8 menit atau 10 menit maghrib. Tafadhal ada yang mau sampaikan? dikarenakan al maghrib nanti masuk tema yang kedua tidak meneruskan monggo ada yang mau sampaikan kayak kertas ya. Tapi langsung, langsung kan Allah oh, alam gampang gitu. <coughs> Jangan tanya ini. Yang lain? Kalau gini kan jangan. Allah alam gitu ya. <laughs> Her Allah, Ini kaidah umum. Saya ulangi adalah kaidah umum tentang dua akhlak di atas. Barakallahu Gitu ya. Ini kita pakai, kita kaji untuk evaluasi diri. Supaya masing-masing kita berjuang sekuat tenaga husnudhan dan menjauh dari sikap su'udhan yang apa saja. Gimana Pak? Suudon. oh, anak pikir proses dia punya suudon. Anak pikir yang ini. Ya apa? Suudon yang benar itu maksudnya. Hmm. Nah pertanyaannya apa ini? mencapai suudzon. Nah iya, berarti kan suudzon yang diizinkan kan. Nah iya, proses sampai kita boleh suudzon sama dia kan gitu. Tadi nah, itu pembahasannya. Tak kan propoin tadi itu. Satu, mukhalafah syariah. Dia mengerjakan hal-hal yang melanggar syariat. Pastikan dulu mukhalafah. Kenapa khawatirnya antum menyikapi dia ternyata itu bukan pelanggaran syariat. kita punya bukti-bukti ilmiahnya ini mukhalafah syariah. Entah dalam perkara akidah, dalam perkara dakwah atau dalam perkara akhlakiyah. Pastikan ini salah. Bukan dugaan salah padahal tidak salah gitu. Makanya jangan menggunakan kitanya, menggunakan tolak ukur syariat. Nah gitu ya, yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerjakan mukhalafah tadi itu bukan mengerjakan karena lalai atau karena lupa atau karena ketergelinciran, sengojo. Dan saya terangkan, bagaimana cara mengetahuinya ketika antum ketika antum tegur <clears throat> eh afan akhi antum Tadi mengatakan demikian. doa Naam. Ah mungkin ah dosa itu. Iya ya akhi. Masa ya? Astagfirullah. Yakin dah? Iya. Mana? Ya Allah. Nampak dia lalai gitu loh. Ya jangan disikapi. Alhamdulillah dia lalai. ya atau nah, nah, nah. Saya salah. Saya, saya salah. Kapan dia mengatakan saya salah? Diri bukan sahuan, ditegur baik-baik, ngeyel. Paham enggak? Ngeyel. Tahu apa itu? Baru ngaji kemarin menyala nyalakan anak, Ente ngaji sama anak kok dikatakan salah. Loh, kok ngeyel? Ini perkara gamblang loh. Orang semuanya tahu di mukhalafah loh. Ngeyel. Ngeyel. Tanda bukan sahwan. Yang ketiga, sampai masyhur dengan itu. Berarti gak cuma sekali. Kalau cuma sekali mungkin uh, tadi itu uh, yang nasihati kok di bawah dia gengsinya muncul. Coba sih dicek lagi, di nasihati sama yang lebih daripada dia gitu. Nurut. Jadi ada gengsinya. Sekali tok. Lihat, tidak ngulangi lagi. Jadi jangan sepuluh Yang kemarin insiden privatnya. Jadi sudah, sudah, sudah baik. Tandanya dia uh, masyhur dengan itu terulang lagi. Terulang lagi. Terulang lagi. Sampai masyhur dengan itu. Ketika itu saya mengatakan, ini orang jelek. Dan kita seulang kepada dia, ini orang jelek, jangan bersahabat dengan dia, jangan berteman dengan dia, tinggalkan dia, wahakan. Gimana Pak? Nah. Jadi itu itu itu ketahuan di poin yang kedua tadi. Itu kan dalam proses. Kita tegur, hati kan kelihatan. Oh, orang ini jahil. Itu pembahasan. Makanya saya tadi mengatakan ngeyel. Tidak mengatakan apa ini? Jahil. Gimana Pak? e, melecehkan tidak, membimbing dia, mengarahkan dia. Eh, emang dia jelek. Nggak, nggak mengatakan dia orang baik. Cuman dia jelek ala jahlin. Artinya kita berupaya untuk mengarahkan dia dengan cara yang beda dengan yang ngeyel tadi. Jangan mengatakan ini ya orang baik, enggak, oh jelek. Oh mukhalafah Iyal. Cuman jeleknya dia itu ala jahil. Maka ada kan ada bagaimana sikap melunakkan dia dengan cara yang bijak, memperbaiki dia. Nama udah jelek, nama udah jelek namanya oh, dia jelek. Jangankan dia berbuat jelek, ada ah, dia bodoh udah jelek apa dia dengan kebodohannya itu gitu. Cuman mungkin yang mau mau maukan mungkin caranya kok agresif ya, langsung kok kemudian dibawa kemana-mana menjelek-jelekkan dia, jadi melecehkan dia gitu. Itu mungkin cara yang kurang tepat dalam uh, mengarahkan dia. Mestinya diarahkan dengan lebih bijak, lebih lembut, lebih santun karena kebodohannya. Eh, belum tentu. Dah harus orangnya langsung. Bisa orang lain. Bisa orang lain. tidak harus orangnya langsung. Hah? Ada orang lain yang tahu, yang sudah proses, harus yakin. Tidak harus langsung ketemu sama orang. Bisa melalui orang lain. Ini kan sesuatu yang yang kepingin disampaikan Jabri kayaknya. Kok kayaknya ada sebuah kasus gitu ya. <laughs> Ada bedakan antara yang jahil dengan yang ngeyel. Saya katakan ngeyel dia. Ngeyel dia. Ngeyel dia. Tapi dia masyhur dengan mukhalafah itu. Alas kesuudun dengan itu. Hati. Itu Pak bahasa ngeyel. Jadi saya mengatakan ngeyel apa? Ngeyel ya? Ngeyel. <laughs> Bedakan antara menyikapi orang yang jelek karena kebutuhan, jelek karena ngeyel. Sama-sama jelek. Dan nama dia akan sama-sama jelek juga. Tapi kita penanganannya berbeda. Kalau yang jahil itu lebih sabar mengurusi dia. Yang ini langsung tinggalkan dia, Dia akan masuk, tinggalkan dia. Barakallah. Ya, kalau tahu jawab, kalau nggak tahu Allah alam bisawab. Kayak yang ini Allah alam bisawab. Eh, nggak pada waktunya dan tempat. Gimana? pas kan. Sang imam batal berdiri. Dia memegang orang yang di belakang dia persis. Ditepuk. Kalau misalkan dia hal tidak paham, boleh. Saya batal. Itu aja. Bisa. Oh, dia sudah batal, saya ngomong. <coughs> yang ditepuk tadi, tahu kan? Pengganti. Lanjutkan sujudnya. Dalam posisi dia sedang bersujud. Salah sesud dia yang mengambil alih imam uh, eh, takbir. Allahu Akbar. Duduk. Allah kan? Jajarkan ya. Teruskan sampai pada posisi berdiri. Kalau misalkan itu terakhir ya sudah. Dia di tempat yang sama. Tidak usah dia berdiri, maju, duduk, tidak usah. Tempat yang sama, dia tersebut akhir, dan dia menyampaikan salam, eh, mengucapkan salam sebagai pengantin. Nah, Pas rakaat yang ketiga, itu dia Allahu Akbar duduk. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar dia berdiri. Baru dia masuk ke depan sebagai gantinya seorang imam. Hakan. Ngoten nggih. Heeh. langsung bubar. Batal langsung lari. Orang ini, ih kok kono, sopo, akhirnya kan kacau. Iya, gak, gak munggah-munggah ini sujud ini. Dikasih kode. Tepuk punggungnya. Ini. Kalau misalkan dia tidak paham ngomong, saya, saya batal.